apa yang cocok untuk pembahasan tahap pagi ini. Antara melanjutkan kitab Mausu'ah Manahi Syariah atau pembahasan-pembahasan fikih atau pembahasan-pembahasan lainnya. Setelah melihat dan menimbang, maka saya jatuhkan pilihan kepada kitab ini. Kitab ini nggak begitu tebal dan mudah untuk dipahami oleh para awam dan juga bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Buku ini berjudul A'lamus Sunnah al mansurah Li'tiqad At-Ta'ifat atau taifah Najiyatil Mansurah atau disebut juga buku ini dengan judul 200 tanya jawab dalam masalah-masalah akidah Islamiyah seputar masalah-masalah akidah Islamiyah. Buku ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad al Hamami, rahimahullah yang hidup pada tahun 1342 sampai 1377 Hijriah. Buku ini sebagaimana yang telah disyaratkan dari judul adalah buku yang berisi 200 tanya jawab seputar akidah Khalifah An-Najiyah Al-Mansurah ya ahlam sunnah al-mansurah li'tiqad ta'ifatin najiyatin mansurah atau 200 mi'atain soal jawab fil aqidah islamiyah buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kepada para penuntut ilmu atau kepada para awam bisa memegang dua kitab ini bagi orang-orang awam yang belum bisa atau tidak punya dasar-dasar bahasa Arab saya rekomendasikan untuk membeli buku terjemahannya. Kalau tidak salah, buku itu diterbitkan oleh Pusaka Tidian. Ada cetakan kedua. Atau bisa bagi para penuntut ilmu yang punya dasar-dasar bahasa Arab atau yang tidak mengerti sedikit-sedikit baca kitab, boleh memiliki buku Arabnya langsung atau membawa buku Arabnya langsung atau bisa memfotokopi buku ini ya memfotokopi buku ini dengan catatan ya tentunya buku asli ini tidak rusak kemudian dikembalikan sebelum hari Jumat nah demikian e, karena kita mulai hari ini atau mulai hari ini akan membahas kitab Al Alamus Sunnah Al-Mansurah ini Qanifuddin Azani Allah ya Iyyakum Buku ini dipilih karena metode tanya jawab seperti beberapa buku yang kita bahas ya misalnya kajian Senin malam kajian Senin malam itu juga dalam bentuk soal jawab buku Malabu minhu min umuridin perkara-perkara yang harus kita ketahui tentang masalah agama itu juga dalam metode tanya jawab Demikian pula Al-Aqidah Al-Islamiyah Muhammad Jamil Zainu juga dalam bentuk soal soal jawab. Nah buku ini juga demikian. Kita pilih buku-buku model seperti ini karena lebih apa namanya lebih mudah untuk dimengerti dan lebih mudah untuk dihafal. Ada tanya, ada jawab. Ya, ada tanya, ada jawab. Karena hidup manusia ini juga nantinya akan penuh dengan tanya jawab. Di kubur kita akan ditanya. Dan bersiap dengan jawabannya. Demikian pula nanti di akhirat kita akan ditanya. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi hidup manusia penuh dengan tanya jawab. Maka dari itu metode ini juga merupakan metode rohani metode nabawi metode yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar memberikan pelajaran kepada umat ini, mengajari umat ini urusan agama mereka. Seperti contohnya Rasulullah eh, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk bertanya tentang urusan-urusan agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril bertanya tentang Islam, iman dan ihsan dan bertanya tentang tanda-tanda alamat-alamat hari berbangkit. Jadi merupakan metode yang sering dipakai juga oleh Nabi Rasulullah SAW. Alaihi jika ingin memberikan faedah kepada sahabat-sahabat beliau, beliau akan melontarkannya dalam bentuk pertanyaan kepada para sahabat. Bisa itu pertanyaan yang tujuannya untuk mengajari dan bisa juga pertanyaan dalam bentuk teka-teki Rasulullah pernah memberikan teka-teki kepada para sahabat. Ada sebuah pohon kata Rasulullah. Perumpamaannya adalah merupakan perumpamaan seorang muslim. Tidak gugur daunnya dan tidak terputus berkahnya. Pohon apakah itu kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon apa itu? Pohon kurma. Nah, demikian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran satu faedah-faedah ilmiah melalui tanya tanya jawab kepada kecil azan Allah ayatun jami'an sebagaimana Rasul sering bertanya kepada sahabat ya apakah kamu tahu dulu nama akbarul kabair apakah kamu tahu dosa apakah yang paling besar kata Nabi jadi ini kalau dalam metode pelajaran ya tanya Dosa apakah yang paling besar? Maka jawabannya nah demikian. Ini azan ya Allah wa iya jami'an. untuk untuk hari ini ya kita tidak atau kita belum memulai pembacaan ataupun pembahasan pengkajian kitab ini. Ya, kitab ini Iman Ibn akan mulai kita telaah dan akan mulai kita kaji pada ahad yang akan datang insyaallah ada yang akan datang tanggal tanggal berapa? Tanggal 2 insya Allah kita akan mulai mulai bulan September pengkajian kitab ini. Buku ini sebagaimana yang antum ketahui tadi ditulis oleh Syekh Syekh al lama Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Nah pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan mengupas sedikit sirah ya Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Kita ingin mengenal lebih dekat penulis buku ini Ikhwan Azani Allah wa iyyakum jami'an ya yang hidup tahun 1342 Hijriah sampai 1377 Hijriah. Baik. Di sini di dalam buku ini disebutkan dogma yaitu ya tetap uh, kilas ya tentang kehidupan muallif yaitu penulis kitab ini. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Ini ditulis oleh anaknya sendiri yaitu Dr. Ahmad bin Hafiz Al-Hakami. Sekarang ini anak beliau ini adalah ustaz atau guru dosen di kuliah Al-Lughat Al-Arabiyah di Riyadh, Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Suhud Al-Islamiyah, Saudi Arabia. Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami adalah salah seorang ulama Mamlakah Arabiah Saudiyah. Seorang ya. ulama yang hidup dan tinggal di kerajaan Saudi Arabia. Beliau adalah salah seorang ulama salafi. Wa huwa alamun min a'lam mantiqah al-janub. Beliau salah, salah, merupakan salah seorang tokoh ulama di wilayah selatan Saudi Arabia. Tepatnya di daerah atau eh, di daerah Tihama. Yang mana beliau hidup di situ dan besar di situ. Pada kurun atau abad ke-14 Hijriah. Al-Hakami Ikhwanifiddin adalah nisbat kepada Al-Hakam bin Sa'ad Al-Asyirah eh, salah satu suku dari kabilah Madhaj dari Kahlan bin Sabah bin Yasjab bin Ya'ruf bin Qahtan ya Al-Qahtani lahir dan masa muda beliau masa kecil beliau Wulid Syekh Hafiz Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ini lahir pada bulan Ramadan Ibn Fiddin tepatnya 14, 24 eh, Ramadan pada tahun 1342 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1924 Masehi. Di satu daerah atau satu kampung, satu desa yang bernama Assalam. Desa Assalam. Desa ini masuk dalam wilayah kota Al-Mamoya yang terletak di sebelah selatan tenggara ya janub syarqi yaitu tenggara kota Jazan kota Jazan Sepatnya di pinggir laut atau di tepi laut jadi kota ini terletak di atau daerah ini terletak di pinggir laut kemudian Ikhwanifiddin Tumma intaqala ma'awalidihi kemudian beliau pindah bersama ayah beliau yaitu Ahmad ke Korea, ke desa Al-Jadir. Ini masuk dalam wilayah uh, wilayah Samifah di masih di, di, di provinsi ataupun di wilayah tersebut. Ketika itu beliau masih kecil. Ketika itu, ketika pindah ini, beliau masih kecil. Dan alasan kepindahan tentu saja karena ziroah wa mawasi ya karena masalah pertanian dan kehidupan. Bapak beliau yaitu Ahmad memiliki sawah dan pertanian di sana. Lalu tinggallah ya berpindahlah keluarga kecil ini dari Korea Salam ke Al Jadid li pihak al maisiyah karena alasan ya nafkah dan kehidupan. Wa nasya'a walidayhi Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ini tumbuh besar di bawah asuhan langsung kedua orang tuanya. Nas'ah salihah thayyibah dengan asuhan yang saleh dan baik. Tarabba fiha 'alal apa wa tahara. Beliau diterbiah semenjak kecil untuk menjaga kesucian diri, untuk menjaga kebersihan diri, ya kebersihan lahir batin Kemudian husnul qulub, akhlak yang baik. Ya, jadi semenjak kanak-kanak beliau sudah dilatih kebersihan, baik kebersihan batin maupun kebersihan jasmani. Kemudian husnul qulub, baik akhlak. Wa kana qabla bulughihi dan sebelum beliau balik ya sebelum dia balik ya yakumu yakumu birahi ghanami walidayhi ia sudah membantu eh, menggembalakan kambing-kambing milik kedua orang tuanya yang mana kambing-kambing itu merupakan kekayaan yang paling bernilai bagi keluarga mereka ketika itu jadi semenjak kecil dia sudah membantu kedua orang tuanya menggembalakan kambing ikhwan fillah ya Allah yang mana pada masa itu Ya pada masa itu kambing adalah atau hewan gembalaan merupakan kekayaan yang paling berharga di tengah-tengah masyarakat saat itu. Illa anna hafizan lam yakut ka ghairihi min fidyati mujtami'ihi. Hanya saja Hafiz, ini nama beliau, Hafiz namanya, bukanlah seperti anak-anak yang lainnya. Fakat kana ayatan fil beliau adalah yang menjadi contoh di dalam ke, kepintaran, ya, di dalam kepandaian apa namanya kepintaran, suratul hifzi dan dalam hal cepatnya menghafal dan cepatnya mem mem memahami eh, satu perkara satu pembahasan. Kalau khatam al-Quran wa hafidh al-kathir minhu wa umuruhu lam yatajawaz tani asyara ba'du dan beliau telah menghafalkan Quran dan menghafal banyak dari ayat-ayat Quran dari surat-surat Quran sementara umur beliau belum lagi uh, lebih belum belum lagi melewati 12 tahun Ibnu Azani Allah wa yamin wa kadzalika ta'allamal khat demikian juga beliau uh, mempelajari khat yaitu seni menulis ya seni menulis ya Kemudian juga wa kita kitabah mundu Beliau sudah bisa menulis dengan baik semenjak kecil. Ya, jadi diajari menulis oleh bapaknya. Ya, jadi di apa namanya? Karena melihat bakat yang ada pada anak ini, ya, maka bapaknya pun menyekolahkannya nanti disebutkan ke madrasah e, Ta'limul Quran Karim ya, dan pada usia 12 atau belum lagi lewat 12 tahun dia sudah banyak menghafal ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Baik penikutin ya Allah wa iyyakum Sekarang kita akan ingin mengetahui bagaimana perjalanan menuntut ilmu Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ini. Indama balagha Hafiz min al-umur sab'a sanawat ketika beliau berusia 7 tahun ya, telah mencapai usia tujuh tahun. Ada khalahu waliduhu ma'asyakikihil akbar Muhammad namanya. Madrasah li ta'limi Qur'anil Karim di Qaryatil Jabir. Pada usia tujuh tahun, kedua orang tuanya atau ayahnya memasukkannya bersama abangnya yang bernama Muhammad. Ya, sampai sekarang ya disebutkan bahwa uh, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hakami ini termasuk salah seorang khiratul ulama ilman tikoh al-janubiyah. Salah seorang tokoh ulama yang terkenal di wilayah selatan Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah yang terkenal memiliki keutamaan dan ilmu serta kegiatan yang aktif di dalam berdakwah dan di dalam memberikan eh, apa namanya taklim-taklim di wilayah tersebut. Jadi ketika usia tujuh tahun, dia dimasukkan oleh ayahnya bersama abangnya Muhammad ke madrasah taklim Al-Quran Al-Karim di Korea, di desa atau di tempatnya yaitu di Al-Jadid. Fapa alam mudarrisihi biha juz'ai. Di situ beliau membacakan kepada gurunya, kepada mudarisnya, bimbingnya dua juz yaitu juz amma dan juz tabarak. Ya juz amma dan juz tabarak. Nah, demikian. Jadi demikianlah kepada kecil ya para ulama dahulu mereka melewati marhalah fasih-fasih ilmiah, fasih-fasih menuntut ilmu menurut jenjangnya. Ya sejak kecil memang sudah di dicetak ataupun diarahkan kepada hal tersebut. Tumma wa sholat qira'atahu ma'akihi Kemudian setelah itu ia melanjutkan kiroahnya, itu pembacaan Al-Quran hingga selesai hingga uh, tamat, hingga khatam bersama abangnya. Ya, dengan kiroah mujawadah yaitu dengan tajwid. Hanya dalam beberapa bulan saja. Kemudian beliau menyelesaikan hafalannya yaitu hafalan Qur'annya setelah tidak lama setelah itu Ibnu Fitin. Azanillahu Baik. Kemudian istawala ba'da idin bitahsinil khat. Beliau mulai menyibukkan diri atau mulai apa namanya mengalihkan atau mulai aktif di dalam mempelajari al-khat yaitu tulisan, menulis. Ya, hingga beliau atqanahu, ya beliau benar-benar bisa menguasainya, khat, ilmu khat. Jadi penting eh, menulis ya bagi seorang calon ulama dia harus e, rajin menulis dan harus hobi menulis dan apa namanya tahan ya untuk membuat tulisan dalam waktu yang lama. Nah kalau tulisannya jelek dia akan bosan menulis bukan begitu. Wakan yang sah min mushaf maktub bi khatin mumtaz. Dan beliau suka menasak artinya menyalin ya dari mushaf ya tulisan-tulisan dengan khat yang mumtaz, khat yang bagus, yang yang apa namanya yang indah. di janibi istighalihi ma'ahihi. Di samping beliau juga punya kesibukan bersama saudaranya atau bersama abangnya di qiraati ba'di kutubil fiqh untuk membaca bersama-sama buku-buku fikih, faraid, hadis, tafsir, tauhid dan mutolaah serta apa namanya hafalan di manzili walidihi di rumah ayahnya Idlam yakun masalahnya adalah ketika itu bil Korea di di tempat mereka di desa mereka lam yakun alim yuwasak bi ilmihi fayutatal madu ala yadayhi tidak ada guru di sana tidak ada syekh di sana di Korea beliau di desa beliau di Jadeh jadi beliau belajar bersama abang beliau nah demikian jadi ini menunjukkan ya abang adik ini sejak kecil belajar ber belajar bersama Ikhwanifiddin Azan ya Allah wa jami'an baik wafimatlah tanah dan pada awal tahun 1358 Hijriah Qadima min Najd datanglah dari Najd Syekh Ad-Da'iyah Al-Muslim Abdullah bin Muhammad bin Hamad al qurawi ini merupakan ayah dari Syekh Abdullah al qarawi Beliau adalah salah seorang ulama di Najd, seorang dai dan orang ya, apa namanya seorang alim yang sering melakukan perjalanan perjalanan perjalanan dakwah dan ilmiah membuka majelis-majelis atau daurah-daurah di daerah-daerah terpencil. Ketika itu Saudi belum seperti sekarang ini. Dahulu masih banyak desa-desa terpencil, termasuk desa Al-Jadid, tempat Syekh Ahmad, ya Afwan Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ini, tidak ada di sana Syekh. Nah kalau sekarang di sana bertaburan, nah dahulu ya kira-kira hampir 100 apa namanya 80 atau 90 tahun yang lalu atau 90 80 eh, tahun yang lalu di sana tidak ada syekh ya di desa-desa terpencil seperti di tempat beliau. Jadi hingga datanglah dari Najd Syekh Dahiyah Muslim Abdullah bin Muhammad bin Hamad Al-Qurawi ke Mantiqah ke wilayah Sihamah wilayah selatan Saudi. Ba'da an sami'a amma kana fiha min al-jahli wal bidah. Karena beliau mendengar di sana ini banyak sekali kejahilan dan bid'ah. Ini merupakan ya apa namanya gambaran kondisi pada waktu itu. Sya'nu kullu mantiqah yaqilu fiha du'at wal muslihun aw yan'adibun. Ini merupakan satu gambaran desa ataupun tempat yang tidak ada di situ duat, tidak ada di situ syekh, tidak ada di situ muslihun. Maka akan tersebar di situ bid'ah dan kejahilan. ونذر نفسه مخلصا على ان يقوم بالدعوه الى الدين القويم kemudian Syekh Abdullah bin Muhammad bin Hamad al qurawi ini menazarkan yaitu, yaitu mewakafkan dirinya dengan ikhlas untuk apa, membuka dakwah di sana ya membuka dakwah di tempat tersebut yang pada waktu itu masih kering dari ilmu kering dari ulama dan untuk memperbaiki akidah Islamiah ya di tengah-tengah masyarakat ketika itu dan memperbaiki masyarakat serta menghilangkan ya kejahilan serta keyakinan-keyakinan khurafat dan bid'ah yang masih eh, bertebaran ataupun tersebar di sana. Nah, pada tahun 1359 Hijriah, Qadimah Syakib Hafiz an Hafiz ya maka datanglah ya saudara beliau yaitu paman anak beliau ini yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Hakami ya qaddama eh, bi risalatin minhu wa min akhihi mengirimkan surat dari beliau dan dari saudara beliau yaitu Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami yatlubani fiha min Syekh Al-Qarawi kutuban fi untuk meminta buku-buku dari Syekh Al-Qarawi, yaitu buku-buku tauhid. Jadi karena Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi tidak datang ke tempat ke tempat mereka, maka mereka berdua yaitu Syekh Hafiz dan abang beliau Syekh Muhammad mengirim surat kepada Syekh Qarawi agar memberikan mereka mengirimkan kepada mereka buku-buku tauhid. وَيَعْتَذِرَانِ مِنْ أَنْ عَدَمِ الْقُدْرَ عَلَى الْمَجِئِ إِلَيْهِ dan mereka minta maaf karena tidak bisa datang ke Tihamah li'insyighalihima bi walidayha walidayhima karena mereka sibuk untuk berkhidmat membantu kedua orang tua mereka jadi mereka tidak bisa datang menemui Syekh al qurawi di Tihamah ya mereka di dusun Jage nggak bisa datang ke Tihamah ya ke kotanya lah ya karena kesibukan membantu kedua orang tua. Mereka berbakti kepada dua orang orang tua mereka masih membantu, masih mengembalakan kambing, mengelola pertanian dan sebagainya. Wal inayah bisu'umihima. Kama yatlubani minhu ayyatawajjah ilaihima bi himah. Sebagaimana juga keduanya ingin meminta kepada Syekh al qarawi agar berkenan datang ke, ke desa mereka liyasma aminhu bahdoma yurki min durusin agar keduanya dapat mendengar pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Syekh. Jadi demikian para ulama punya antusias mendatangkan masyayikh Syekh ke tempat ke tempat mereka untuk mendengarkan ilmu dari Syekh. Ya, mereka memahami pentingnya talaki ilmu dari para para ulama. Namun mereka tidak bisa datang ketika itu. Kenapa? karena ya mereka punya tugas dan kewajiban berkhidmat membantu kedua orang tua mereka. Wafi'lan labba syekh talabahuma. Dan benar syekh yang menyambut permintaan keduanya, ya apa namanya mengabulkan permintaan keduanya. Wa dhahaba ila qaryatihima, maka syekh pun berangkat ke desa mereka. Wa hunaka dan disitulah iltaqa bihafiz Beliau Syekh bertemu dengan Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, yaitu mereka berdua dapat bertemu dengan Syekh wa arafahu an tadbin wa tawassama fihi an najabah wa zaka. Ya ketika Syekh bertemu dengan ya, Hafiz bin Ahmad Al-Hakami yang melihat bakat yang besar, kepintaran dan apa namanya keistimewaan yang lebih kelebihan yang lebih menonjol daripada anak-anak yang lainnya, daripada remaja-remaja yang lainnya. Dan firasat Syekh ini benar. Ya, kelak uh, e, Hafiz bin Ahmad Al-Hakami menjadi murid beliau yang paling terkemuka. Dan Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qarawi menyerahkan atau mengangkat menunjuk Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami menjadi mudir yaitu kepala sekolah di madrasah-madrasah yang beliau bina. Nanti akan kita sebutkan. Wa maka Syekh iddata ayyam fil Jami'. Syekh Al-Qarawi ya ber, apa namanya menetap selama beberapa hari di Jami' menyampaikan pelajaran sebagian pelajaran-pelajaran ilmiah ya yang yang yang apa namanya dihadiri oleh majmu'ah min suyukhil qaryah wa syababuha yang dihadiri oleh para eh, tokoh-tokoh dan para pemuda di desa tersebut yaitu di desa Al-Jadir. Ya, di antaranya turut hadir juga siapa? Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami bersama abangnya yaitu Muhammad. Wakan kana Sinan dan ketika itu Syekh Hafiz adalah orang yang paling muda di majelis tersebut. Paling muda. Lakinnahu kana asrahum fahman wa aktsarahum wa isti'abah. Namun beliau yang paling cepat memahami perkataan Syekh. Beliau yang paling banyak hafal dan paling bisa merangkum semua apa yang disampaikan oleh Syekh. Paling banyak dapat. Lima yulki Syekh min maklumat. Nah dalam hal ini Syekh Al-Qarawi mengatakan tentang Syekh Hafiz bin Ahmad al kami ini. Wahakada jalas sulit kata ayam fil Demikianlah aku bermukim, aku menetap di desa al jadid selama beberapa hari. Wahabis dan Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami ia durus. Beliau mengikuti pelajaran dengan tekun. Wa tahu syai'un jika terluput ya ada pelajaran yang terlewat ya karena mungkin beliau membantu kedua orang tua beliau nafalahu min ini beliau menyalin pelajaran yang terlewat itu dari teman-temannya. Nah demikian penelitian. Jadi yang lewat itu bukan dilewatkan begitu saja. Nah kalau kita ini kan tidak. Nah, minggu kemarin atau ahad kemarin nggak datang ya nggak mau tahu dia kan gitu. Apa pelajaran kemarin, apa isinya dia ya ya datang juga kadang-kadang bilang juga kan begitu. Bahwa ala ismihi, beliau sama seperti namanya yaitu Hafiz. Hafiz artinya apa? Orang yang hafal yahfazu bi qalbihi wa qasihi yang menghafal dengan hatinya dan tulisannya menghafal dengan hati itu hafalan dengan di luar di luar kepala kalau antum hafalan di dalam kepala eh, dia di luar kepala dan beliau menghafal dengan tulisannya artinya beliau merekam pelajaran dengan tulisannya mencatat Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an pelajaran dengan tulisannya kebetulan tulisan beliau bagus karena sejak kecil beliau belajar menulis khat. Wa kanu yuraji'unahu fi kulli ma yashghalu 'alaihim fil ma'na wa kitabah. Bahkan hadirin yang lainnya banyak merujuk kepada beliau, bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang sulit mereka pahami maknanya dan tulisannya. Apa tadi kata saya? Tulisannya. tidak ngerti mereka. Mereka bertanya kepada Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami. Lianni kuntu umli alaih imla'an. Karena pada waktu itu kata Syekh Al-Qarawi, aku membacakan pelajaran kepada mereka, kemudian aku mensarahnya kepada mereka. Nah, kalau yang tak cepat tulisannya atau yang melamun di dalam pelajaran di dalam majelis, ya nggak akan tercatatnya itu. Nah, Syekh al eh, Syekh eh, al hakami mencatatnya dengan baik dan menghafalnya dengan baik di dalam eh, hati beliau. Nah, demikian. Wa indama arada Syekh al-auda ila Madinah samitah. Dan ketika Syekh ingin kembali ke kota Samitah. Alladhi allati ja'alaha maqarran lahu wa markazan li da'watihi. Nah, ketika Syekh ingin pulang ke, ke, ke, ke kotanya atau, atau ke tempatnya yaitu di kota Samitah di mana ini merupakan pusat ya pusat dan markas dakwah beliau. di situ ada masjid beliau, ada madrasah beliau. Nah, disitulah beliau tinggal bersama keluarga beliau, Syekh Farawi. Talaba min walidayhi Hafiz ayursilahu ma'ahu. Syekh meminta kepada kedua orang tua Hafiz agar mengirim Hafiz dan abangnya Muhammad ke Samita untuk belajar bersama beliau karena beliau melihat ini anak berbakat. Sayangnya Ibn Fiddin lakinnahuma rafadha. Kedua orang tuanya menolak. Nah, ini tantangannya. Jadi anaknya punya gairah, punya semangat untuk belajar, tapi orang tuanya kurang mendukung. Ini tantangan di dalam menuntut ilmu Ibn Fiddin. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kira-kira antum jadi Syekh Al-Hakami apa yang antum lakukan? Lari dari rumah. Bagaimana kira-kira? Nah ini Syekh Qarawi meminta kepada kedua langsung meminta kepada kedua orang tua Al-Hakami supaya memberikan izin yaitu untuk belajar bersama beliau. Tapi keduanya menolak. Ya. Wa asarra wa talaba Syekh Kemudian saya meminta sekali lagi, yaitu ini permintaan yang serius. Artinya Syekh minta keduanya atau Syekh uh, Hafiz Al-Hakam ini untuk belajar bukanlah sedar sendagura atau main-main. Dia benar-benar ingin membawa anak ini ke madrasah beliau karena melihat bakatnya yang luar biasa. Ini calon ulama. Wa ala ayya buqa ibnahuma Namun keduanya masih tetap mempertahankan anaknya yang masih kecil ketika itu. Ya, untuk khidmatihima lihajatihima al kabirah ilaihi. Karena kedua orang tuanya sangat membutuhkan tenaga masih masih membutuhkan ya tenaga kedua anaknya ini. Ya, demikian. Jadi kedua orang tuanya masih menahannya. Masih menahannya. Orang tuanya belum mau melepas lagi itu kira-kira. Ya, karena masih butuh khidmat dari kedua orang tuanya ini, eh, dari kedua anaknya ini. Nah demikianlah akhirnya Syekh Al-Hakami ya tidak bisa Eh, mengikuti ya Syekh al Farawi ke eh, kota Sanifah. Beliau tetap tinggal bersama kedua orang tuanya untuk berbakti, untuk berkhidmat kepada kedua orang tua. Nah, jadi dia akan mengikuti. Alhamdulillah, ya Allah wa iyyakum jami'an. Namun Syekh tidak terputus untuk belajar walaupun tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, ia tetap belajar, ia tetap mengulang-ulang pelajaran sambil membantu kedua orang tuanya. Demikianlah beliau sabar yang melewati masa hari-hari beliau wa tasya'u iradatullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak Allah tatula hayata walidatihi. Umur uh, ibunya tidak panjang. Ya tidak lama sudah itu ibunya wafat. Nah demikian yang azan ya Allah wa jami'an. Ini qadarullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan perjalanan hidup Syekh Al-Hakami ini. Itu kiat di Rajab. Ya. Ibunya wafat pada bulan Rajab tahun 1360. Nah, setelah itu barulah fasamaha fasamaha waliduhu lahu wali akhiri Muhammad bi haba ila syekh. Ya, bapaknya barulah mengizinkan beliau dan abang beliau yaitu Muhammad untuk pergi belajar ke Syekh Al-Qarawi. Ya. Demikian bukan ibadin. Lidiral salimu satiyum atau salatah fil usbu thumma udah ilaihi. Cuma masih melaju. Yaitu apa dua hari atau tiga hari dalam sepekan kemudian kembali. Jadi masih melaju lah istilahnya, masih dilepas tanggung gitu, begitu ya ya nggak dilepas total, ya boleh belajar dua hari, nah setelah itu balik atau tiga hari lah paling lama. Nah demikian. Nah kesempatan ini langsung ditangkap oleh beliau dan abang beliau. Nah ini kompak ini abang adik ini. Dan begitu ilmu jadi sama-sama semangat untuk menuntut ilmu. Fakana hafiz lidzalika yadhhab ila syekh ya pak, Yata Fayumli alaihi durus Nah Hafiz pergi langsung mempergunakan, kesempatan itu untuk pergi menemui Syekh di Samita ya, dan belajar bersama beliau. Sumayaudu ila qaryatihi. Kemudian setelah dua dan tiga hari beliau kembali ke kepada ayah beliau ke rumah. Wa kana mulhaman yafham wa ya'i kullu ma yaqra aw yasma' min maklumat. Ya, demikianlah namanya murid pintar Ibnu Hidin. Ia sangat cepat memahami dan merekam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh C yang didengarnya dari C Nah demikian akan dipilih. Azan ya Padahal jarak antara Samitah dengan desa beliau, rumah beliau di itu jauh. Tapi demikianlah yang namanya semangat kan begitu ya. Ya beliau tempuh itu. Dulu belum ada belum ada mobil di Dulu belum ada kendaraan, belum ada sepeda motor. Dulu paling banter naik naik keledai atau naik gimana, naik naik kuda, itu pun kalau punya kuda. Ya. Jadi mungkin naik himar pergi belajar. Demikian itu demikian. Walam yu'ammar waliduhu ba'da dalika Dan qadarullah lagi. Umur ayahnya juga enggak panjang. <laughs> Ini demikian itu demikian. bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuluskan perjalanan ya bukan beliau berharap orang tuanya mati tidak ya bukan tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menakdirkan walam yu'ammar waliduhu ba'da dzalika. Iz intaqala ila jiwali rabbih. Ya, ayahnya juga tidak lama setelah itu apa Ya, pulangnya dari haji pendidikin pada tahun 1360 Hijriah. Nah, barulah setelah itu tafarra fatafarra hafiz li firasa wa tahsil. Barulah setelah itu Hafiz Al-Hakami fokus dan me, apa namanya memusatkan perhatian beliau secara serius untuk belajar total dan menuntut ilmu. Wajah bagilah ila beliau pun berangkat ke guru beliau, ke syekh beliau, wa lazamahu mulazamatan daimatan perahu alaihi wa yastafidu itu. Beliau mulazamah mula, mula dengan syekh. Ya, terus bersama syekh setelah itu. Ya tidak ada lagi faktor yang menghalangi beliau. Beliau pun ya menumpahkan segala perhatian dan apa namanya keseriusan beliau untuk belajar. Wakana hafiz fikul di dirasatihi ala syekhi mubrizan. Nah, beliau kan. Nah, di dalam pelajaran beliau sangat menonjol. Ya, lebih daripada yang lainnya. Memiliki keistimewaan, cepat menangkap pelajaran, cepat menghafal, rajin mencatat. Nah, ini ini ini ciri-ciri murid yang sukses. Ciri-ciri murid yang berhasil ya seperti ini ya cepat menangkap pelajaran apa yang disampaikan cepat dipahami nah ini kembali kepada bakat kemudian cepat menghafal ini juga kembali kepada apa namanya gennya kan begitu ya kalau gennya yang memang orang yang jeblok hafalannya IQ-nya rendah sulit menghafal nah kemudian keseriusan yaitu beliau rajin mencatat nah ini kerajinan itu dipimpin tabiat jadi anak kita harus tempa kepada hal itu, punya semangat untuk membaca, semangat untuk menulis, mencatat, ya kemudian semangat untuk menghafal. Nah, dia harus tumbuhkan sejak dini bukan fitrin. Azan ya Allah ya pendiman. Ketika nah, nah, nanti ketika ia akan menuntut ilmu, ia akan sangat terbantu dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditempa semenjak kecil ini bukan fitrin. Baik. Fa asmara fil ilmi bi sur'ah fa'iqah. Ya beliau dapat me, apa namanya memperoleh ilmu itu dengan cepat dan unggul daripada yang lainnya. Fa'iqah. Wa ajada qaul syi'ri wan nasri ma'an. Dan beliau pintar pula di dalam mem, apa namanya memahami syair dan membuat syair. Ini kelebihan Syekh Al-Hakami. Oleh karena itu di sebahagian eh, karangan-karangan dan karya tulis beliau itu ada dalam bentuk syair Fikir, syair, ya matan syair di dalam ilmu. Wa allafa muallafat hadidah fi katsirin min al-ulum wal funun al-islamiyah dan beliau menulis membuat karya tulis yang banyak di dalam beberapa cabang-cabang ilmu dan eh, apa namanya cabang-cabang ilmu dan ma'rifah al-islamiyah yaitu ilmu-ilmu Islam. Nah dari tersebutkan beberapa tulisan-tulisan beliau. Walaupun karena kama anhu beliau seperti yang dikatakan oleh guru beliau. Jadi guru beliau sendiri memberikan pujian kepada beliau. Nah, kalau guru sudah memberikan pujian kepada murid, ini bagaimana? Apa artinya ini? Ini artinya ini murid, murid nomor satu, murid jebolan, murid pilihan. Beliau mengatakan lam yakun lahu nadhirun fit tafsil wa ta'lif. Ya, beliau tidak ada duanya di dalam menuntut ilmu dan di dalam menulis Wafit ta'lim di dalam mengajarkan ilmu, wal idara dan di dalam manajemen. Ya manajemen ya apa namanya ya, waktu dan apa namanya semuanya kehidupan beliau apa namanya tidak ada duanya. Si waktu pasir yang semua itu beliau dapat beliau peroleh dalam waktu yang singkat. Ya, jadi tidak sedang begitu lama, cepat untuk beradaptasi dan mengerti. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ilmu beliau ini ya. Maka sahabat Yatul Ilm ala yadi syekhil Jalil Abdullah Al-Qarawi. Hafiz Al-Hakami ya, hidup bersama Syekh ya, menuntut ilmu di, di tangan Syekh Al-Abdullah al Farawi selama beberapa waktu. Ya'malu ala taksilihi wa yaqtanil kutub al-qayyimah an-nabirah min ummahatil maqadir ad-diniyah wal-lughawiyah wat-tarihiyah. Beliau sering membaca apa namanya menelaah buku-buku yang bernilai dan yang jarang disentuh oleh para penuntut ilmu yaitu buku-buku Indo ya seperti Kutubus Sittah dan buku-buku lughah ya buku-buku nahu, buku-buku adab, buku-buku sejarah dan buku-buku lainnya. Jadi ini menunjukkan beliau itu kutu kutu buku yaitu suka mem membaca ya Katsir. Wa indama balaghat taqi'ah asyara min umurihi dan ketika usia beliau telah mencapai 19 tahun. 19 tahun. Ma'asyik ini, walaupun usianya ini masih ya, tergolong muda, 19 tahun, qalaba minhu syaikhuhu ayu alifa kitaban fi tauhidillah. Gurunya meminta kepada beliau untuk menulis satu kitab di dalam masalah tauhid. Jadi Syekh telah memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menulis sebuah buku di dalam ilmu tauhid ikhwan kecil. Jadi menunjukkan kematangan beliau di dalam bab ini hingga usia 19 tahun ya syekh guru beliau telah mempercayakan ya apa namanya hal ini masalah ini kepada beliau. Nah tentunya seorang guru tidaklah menyerahkan satu pekerjaan atau tugas kepada murid yang yang tidak menguasai materi. Ya disuruh menulis misalnya tentang tauhid ternyata si murid ini tidak menguasai materi tauhid, ya tentunya Syekh tidak akan menyuruh murid yang tidak ya, menguasai materi tersebut untuk menulis. Ini menunjukkan beliau sangat menguasai materi ilmu tauhid ini. Yastamilu ala aqidatis salafis saleh yang merangkum di dalamnya akidah salafus saleh Wa yakunu nawman liyashal hifdhuhu ala ala sulah dan hendaklah itu ditulis dalam bentuk nazam yaitu bait syair agar mudah dihafal oleh para pelajar, oleh para penuntut ilmu. Wa yu'addu bimasabati ikhtibarin lahu dan ini merupakan tugas ilmiah. Ya, istilahnya TA lah, tugas akhir. Ya kalau kalau mahasiswa di kalangan ini TA-nya tugas akhirnya. Ini apa namanya e, makalah ilmiah yang diwajibkan oleh saya kepadanya sebagai bentuk ujian. Ya dulu alal qadar alladhi istafadahu min qiraatihi wa tahsilihi al-ilmi untuk menguji sejauh mana kadar yang telah beliau ambil faedah dari pelajaran yang beliau baca dan ilmu yang beliau tuntut dari Syekh Al-Qarawi selama ini. Jadi Syekh kadang-kadang juga menguji kepada muridnya. Coba buat tulisan tentang ini. Ya kepada murid yang istimewa, saya akan berkata, coba buat tulisan tentang ini. Nah kalau saya sudah menyerahkan ya tugas seperti ini kepada seorang murid, artinya ini murid adalah murid yang sukses, murid yang berhasil konfidin. Wasannafa mandumatahu, maka beliau pun menulis mandumah, yaitu buku yang berisi baik syair. Ya, lalu buku itu diberi judul Sulamul Usul ila Ilmil Usul fit Tauhid. Ya, kemudian beliau selesai mengarangnya, menulisnya pada tahun 1362 Ibn Ya, waqat aja ada fiha. Ya, tulisan beliau itu sangat baik Walafat istiqtan sayyidi wal ulama al muhasirin lahu dan dipuji oleh guru beliau dan ulama-ulama yang hidup pada zaman beliau. Fanikitin. Azan ya Allah wa iyyakum Nah, padahal usianya baru berapa? 19 tahun. Antum usianya berapa? Ada berapa tahun? Ya bagi para pemuda, ya anak-anak muda atau anak-anak kecil, ya hendaknya ya ini adalah sirah ulama ya bagus kita jadikan sebagai apa namanya sebagai tolak ukur ya sebagai bahan pelajaran dan uh, eh, ibrah bagi kita semua kita ambil faedah dari sini semata atas kutub Kemudian baru setelah, setelah itu barulah beliau mengeluarkan ya tulisan-tulisan beliau yang sangat banyak. Beliau menulis dalam masalah tauhid. Bukan itu saja, beliau juga menulis di dalam ilmu mustalah hadis, di ilmu fikih, usul fikih, faraid, sirah nabawiyah, dan buku-buku yang berisi wasaya, wasiat-wasiat dan adab-adab ilmiah. Baik dalam bentuk baik syair maupun dalam bentuk tulisan. Ya seperti ini dalam bentuk tulisan tanya tanya jawab kepada fitin. Allah Dan sebagian sudah dicetak ya dan tersebar di eh, apa namanya di beberapa negeri termasuk di, di Indonesia ya Azan ya Allah wa jami'ah. Dan itu semua menunjukkan kepada kita keluasan ilmu Hafiz bin bin Ahmad Al-Hakami ini. Ya beliau bukan hanya faik, bukan hanya bukan hanya istimewa, bukan hanya jempolan dalam ilmu tauhid. Yang mana kebanyakan dari karangan-karangan beliau itu dalam dalam bab adalah masalah-masalah tauhid dan akidah. Beliau juga menulis tentang ya kita katakan tadi apa? tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ya dan faraid sirah dan lain sebagainya Ibnu Fiddin. Azan ya Allah wa iya jami'an. Dan beliau sangat terpengaruh Sadidu taatur bi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau sangat terpengaruh dengan apa? Dengan gaya-gaya tulisan ya, dan beliau banyak menukil tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam banyak tulisan-tulisan dan karangan-karangan beliau. Walakat kana rahimahullah amikul fahmi sariul hifdi lima yaqra. Beliau ini orang yang sangat dalam pahamnya, sangat cepat hafalannya atas apa-apa yang telah beliau baca. Tadi telah kita sebutkan bagaimana pujian dari guru beliau terhadap diri beliau. Nah, kemudian kita ingin tahu bagaimana adab ya, etika ataupun akhlak perilaku dari syekh ini. Yu'addu syekh hafiz min ajalli ulama mantiqah tihamah. Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami termasuk salah seorang tokoh ulama yang terkenal dan terpandang di daerah Kihama. sana yang situs syairi dan beliau ini sangat piawai di dalam membuat syair. Ya, di antara syair-syair yang beliau buat adalah sebagai berikut. Ini syair di dalam uh, disebut kafidah Minyak ya al-qasidah al mimiyah yang beliau tulis tentang wasaya dan adab-adab ilmiah. Di antaranya adalah beliau menyebutkan tentang sifat ilmu dan kedudukan ilmu. Jadi dalam syairnya itu beliau mengatakan sebagai berikut. Al-ilmu aghla wa ahla malahu istama'at udunun wa a'raba anhu natikun bifami. Ilmu adalah anugerah yang paling mahal dan paling indah yang pernah terdengar oleh telinga dan terucap oleh lisan. Al-ilmu al quswa wa rutbatuhu al-ulya fahabu ilaihi ya ulil himami. Ilmu adalah tujuan cita-cita yang paling tinggi dan kedudukan yang paling luhur, yang paling tinggi. Oleh karena itu bersegeralah kamu menuntutnya wahai ulil himam, yaitu orang-orang yang punya semangat dan gairah. Al ilmu asrafu matlubin wa talibuhu lillahi aqrab min yang yamshi ala qadami. Ilmu adalah perkara yang paling mulia yang dituntut, yang dikejar, yang diraih oleh seorang insan. Dan penuntut ilmu adalah manusia yang paling mulia yang berjalan di atas kedua telapak di atas kedua tapak tapak kaki. Al ilmu nurun mubinun yastadi'u bihi Ilmu adalah cahaya. Ilmu laksana cahaya yang menerangi. Yang menerangi orang-orang yang berjalan dengannya. Ahlus sa'adati. Yaitu ahlus sa'adat. Orang-orang yang berbahagia. Ahlus sa'adati wal juhali Sementara orang-orang jahil tenggelam di dalam kegelapan. Gitu ya. Demikian kata beliau. Al ilmu a'la hayatin lil hayatin lil ibadi. Ilmu merupakan kehidupan yang paling tinggi bagi seorang hamba. Kama ahlul jahalati amwatun bijahlihim. Sebagaimana orang-orang jahil, mereka ibarat orang-orang mati walaupun dengan kejahilan mereka. Nah demikian Ibn Dan ini kasidah mimiyah namanya. Beliau menjelaskan di sini, mensifatkan di sini tentang ilmu dan kedudukan ilmu. Ya, beliau katakan ilmu adalah anugerah yang termahal dan terindah yang terdengar, yang didengar oleh telinga dan diucapkan oleh lisan. Ilmu adalah cita-cita yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, yang selayaknya orang-orang yang punya semangat untuk bersegera meraihnya. Ilmu adalah suatu perkara yang sangat mulia dan penuntut ilmu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akram inna akram eh, Allah mengatakan Ya, ya ya fa'illahu alladziina aamanu wal ladziina utul ilma minkum ah, ah, wa ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Nah, kemudian kalau mengatakan ilmu ibarat cahaya yang menerangi orang yang berjalan dengannya, yaitu orang-orang yang berbahagia. Adapun orang-orang ah, jahil, orang-orang juhal, yaitu orang-orang jahil hidup dalam kegelapan. Wal juhal fi Ilmu adalah kehidupan yang paling tinggi bagi seorang hamba. Seorang orang jahil, mereka mati dengan kejahilan-kejahilan mereka. Ya, ibarat orang mati dengan kejahilan, akibat kejahilan, kejahilan mereka. Nah demikian. Ini salah satu kasidah beliau. Nah kemudian akmal beliau, yaitu e, aktivitas beliau. عندما لمس الشيخ عبد عبد الله القرعوي تفوق تلميذه Nah, ketika Syekh Abdullah Al-Qarawi melihat, mengetahui kelebihan dari muridnya ini, aqama mudarrisan li zumalaihi wal mustajibina min at-talamid. Beliau mengangkat ya Syekh Al-Qarawi mengangkatnya sebagai uh, mudarris, sebagai guru ya untuk mengajari teman-teman beliau dan orang-orang murid-murid yang masih baru ya murid-murid yang masih baru dan teman-teman beliau yang tertinggal ya beliau tunjuk ya Syekh uh, eh, Al Qarawi menunjuk beliau untuk mengajari mereka boleh uh, fa'alqa alaihim durusan nafi'ah wastafadu minha fa'idah kubra maka mereka pun uh, beliau pun mengajari mereka dan memberikan faedah kepada mereka. Dan mereka murid-murid itu mendapatkan faedah dari beliau. Summa kemudian setelah itu ini ujian pertama. Ia ditunjuk sebagai guru apa namanya? Ya guru ya guru bantu bantu lah ya. Ya untuk membantu beliau asisten. Ya ditunjuk sebagai asisten untuk mengajari murid-murid yang agak jeblok sedikit pahamnya. Ya agak eh, murid-murid uh, murid -murid yang baru. Nah kemudian setelah itu Tumma ayyanahu syekhuku fi sana. Kemudian pada tahun 1363 guru beliau yaitu Al-Qarawi, Syekh Al-Qarawi menunjuk beliau sebagai mudir. Ya dari asisten jadi jadi mudir, jadi kepala sekolah untuk sebuah madrasah Madrasah Samitah Salafiyah. Awal wa akbar madrasah iftataha Syekh di Mantiqah. Ini merupakan madrasah Salafiyah yang paling pertama dan paling besar yang dibuka oleh Syekh Al-Qarawi di kota beliau di Tanita. Dan beliau percayakan itu kepada siapa? Kepada murid beliau ini yaitu Syekh Hafiz Al Al-Hakami untuk menjadi mudirnya ya, Ibn Fiddin. saat ba'da dalika madari syekh fi mantiqatai tihamah wa akhir. Kemudian madrasah ini semakin meluas, semakin besar hingga memiliki cabang, dua cabang di istihamah dan hatir. Nah demikian ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah pada tahun 1373 Wizaratul Ma'arif Saudiyah yaitu kalau di sini Wizaratul Ma'arif itu ya menteri apa departemen ataupun ya departemen penerangan ya. Eh, Saudi Arabia membuka madrasah tanawiyah di kota Jazan. Ini merupakan ibu, ibu kota Mandeka, ibu kota provinsi Jazan. Fa'ayyana fa'ayyana Syekh Hafiz awal mudirin laha fi dzalikal am. Nah, Syekh Hafiz walaupun beliau ketika itu masih muda, beliau ditunjuk sebagai mudirnya. Mudir pertama Madrasah Sanawiyah di Jazan, Ibnu Nah, kemudian iftataha ma'had ilmi. Kemudian beliau membuka ma'had ilmi yang merupakan cabang bagi eh, yang merupakan cabang bagi idarah al-amah lil kulliyat wal ma'ahid al-ilmiyah. Cabang dari Jamiah Al-Imam Muhammad bin Sunan Al-Islamiyah sekarang ini di kota Samita. Dan beliau ditunjuk Pak Uyina Nasir Mudiran Lahu. Beliau ditunjuk sebagai mudirnya. Nah demikianlah teman eh, aktivitas dan kegiatan saya Ya, setelah selesai menuntut ilmu, beliau ditunjuk oleh guru beliau menjadi asisten dan kemudian menjadi mudir ikhwanifitin. Azani Allah wa Baik, kemudian sifat-sifat beliau. Karena Syekh Hafiz Al-Hakami misalan yuhtaza li kulli talibi ilmin yuridu tahsil wal ilmi nafi'. Syekh Al-Hafiz Syekh Hafiz Al-Hakami merupakan misal, merupakan contoh teladan yang patut diikuti oleh setiap penuntut ilmu yang ingin menuntut ilmu dan meraih ilmu yang bermanfaat. Wa misalan kulli alimin jalil mutawadid yuhibbu yuhibbu li talamidihi wa zumala'ihi kulla khairin wa salah. Dan beliau juga merupakan contoh bagi seorang alim. Ya, contoh bagi seorang alim. Ya, beliau merupakan contoh bagi para penuntut ilmu dan beliau juga menjadi contoh bagi alim. Ya mutawadid yang menyukai, mencintai murid-muridnya dan teman-temannya, kebaikan dan kesolehan. Cukuplah di dalam hal ini penuturan dari abang beliau, siapa tadi abang beliau? Ya, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hakami, Habibullah, di dalam sebuah eh, surat yang beliau tulis kepada anaknya, ya, anaknya yaitu uh, anaknya Syekh uh, Hafiz Al Hakami. Dalam suratnya itu dia mengatakan, karena rahimahullah ini sifat Syekh, ya. Karena rahimahullah ala janibin kabirin minal wara wal karam wal ifah wa taqwa. Beliau adalah seorang yang yang wara, yang mulia, menjaga kesucian diri dan bertakwa, qawiyul iman, kuat imannya, syadidut tamasuk bil sunnah, ya kuat tamasuknya dengan sunnah, sabdaan bil haqi, ya sabdaan bil haqi, menyuarakan berani menyuarakan kebenaran, ya muru bil ma'ruf wa beliau menyuruh kepada yang ma'ruf dan melakukannya, wa yanha anil mungkar dan beliau melarang dari perkara mungkar, wa yabta'id anhu dan beliau menjauhinya. La ta'khudhuhu fillahi laumata la'in dan beliau tidak takut celaan orang-orang yang mencela di dalam menyuarakannya kanat muda iman amirah bidarsi wal kara, Majelis-majelis beliau selalu hidup dengan apa namanya dengan durus, itu dengan pelajaran-pelajaran dan mudzakarah-mudzakarah wa tahsilul ilmi dan ya dan ilmu. Ya, jadi majelis beliau tidak lepas dari majelis ilmu Ibnu Fiddin. Taghussu bi talabihi fi al-baiti wal masjid wal madrasah. La yumil la yumillu hadithuhu wa la yadham jalisuhu. Beliau memberikan pelajaran kepada murid-murid beliau, baik itu di rumah, di masjid ataupun di di madrasah. Ya, tidak ada yang bosan dengan pembicaraan beliau dan tidak ada yang apa namanya yang jemu dengan eh, siapa yang bermajelis dengan dengan beliau. Jadi selalu mereka mendapatkan faedah dari majelis beliau. Wa kana ajallu awqatihi mulaziman litilawatil Qur'an wa mutala'atil kutub al-ilmiyah. Kebanyakan waktu beliau beliau habiskan untuk tilawatul Quran dan mentelaah buku-buku ilmiah. Di samping tugas beliau untuk mengajar, ya, mengajar dan menulis serta bermuzakarah. Nah demikian kegiatan dan sifat saya. Wakana khafifun nafsi. Beliau ini orang yang tidak begitu tambun, khafifun nafsi. Artinya ringan. Yuhibbur riyadah, Beliau suka olahraga. Wadi abah, kadang-kadang suka bercanda wal miza Ma'azumalahi dengan uh, apa namanya murid-murid beliau dengan teman-teman beliau dan orang-orang yang berkunjung dengan ke ke tempat beliau. Ya. Mimma yajdubu qulubun nas nilai hingga orang-orang hati manusia hati orang-orang hati apa namanya mereka tertarik kepada beliau. Wa yuhibbu ilaihi mujalasatuhu suka bermajlis dan ber, mengambil istifadah dari beliau. Nah demikian Ustaz Fiddin. Azani Allah wa Demikianlah gambaran dari Syekh. Ya, jadi Syekh juga suka atau olahraga. Ini bukan olahraga. Atau berenang mungkin. Wafatuhu Wafat beliau Lam yazal Syekh Hafiz Syekh Hafiz senantiasa terus menjadi mudir Eh, Ma'had Samitah Al-Ilmi hingga beliau menunaikan haji pada tahun 1377 Hijriah. Dan setelah selesai menunaikan ibadah haji pada tahun itu, lamba nida rabbihi fi sabti. Beliau berpulang ya ke apa namanya? Beliau wafat ya pada hari Sabtu tanggal 18 Zulhijjah pada tahun 1377 atau bertepatan pada tahun 1958 Masehi di Makkah Al-Mukarramah setelah ya beliau menderita sakit. Ketika itu berapa usia beliau kira-kira? Berapa? Oh, ya, ya betul. Ketika itu beliau masih muda, yaitu masih berusia 35 tahun, masih sangat muda. Umur beliau masih 35 tahun. Beliau di dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Nah, demikian Ibn Fitin. Azanillah wa Jadi buku ini adalah buku ya apa namanya e, hasil karya seorang anak muda ya Pak Bukti. Nah, anak muda ini. Anak muda. Jadi antum anak muda juga. Nah, inilah dia karya anak Ya, kalau beliau wafat usia 35 tahun, kira-kira usia berapa beliau mengarang buku ini? Taruhlah setahun sebelum dia wafat, 34 tahun. Itu masih ya tergolong muda, muda. Jadi ya, demikian kita Ya rata-rata yang ada di sini mungkin rata-rata ya 35 ke atas, betul nggak? Ya 35 ke atas. Beliau wafat 35. Ya, jadi mungkin 30 tahunan beliau apa 30 usia 30-an beliau menulis buku ini. Allah mengikuti. Wakal wakal khallafa Syekh dan Syekh meninggalkan warisan. Apa warisan beliau? Siapa yang membawa warisan beliau? Hah? Saya meninggalkan warisan yang sangat berharga. Kira-kira warisannya apa? Maktabah, misalnya itu. Ya, fattallafa syekh ba'da rahilihi maktabatan ilmiyatan kabiratan amiratan di ilmin wa fannin. Beliau meninggalkan maktabah ilmiah yang besar yang me, apa namanya yang yang meliputi semua hampir semua cabang ilmu. Ya. Wa awsa bi an takuna waqfan ala tullabil ilmi. Beliau mewasiatkan maktabah ini adalah wakaf bagi para penuntut ilmu. Jadi para ulama meninggalkan maktabah ikhwanifidin. Ya, bukan perusahaan, bukan juga kendaraan, bukan tanah di sana sini, bukan. Nah, mungkin kalau beliau punya harta, beliau belikan buku mungkin sehingga jadi maktabah besar. Dan setelah itu beliau wakafkan untuk para penuntut ilmu. Wah ini wakaf ya faedahnya terus mengalir Ya, sampai ya waktu yang hanya Allah yang tahu itu titik. Azan ya Allah wa yakumin. Dan sekarang maktabah itu ya dok mana apa mat ila hatta samitah al-ilmi. Maktabah itu diletakkan sekarang di mahat samitah al-ilmi di mantikah beliau di daerah beliau. Nah demikian yang titik. Azan ya Allah wa yakumin. Nah demikian juga antum. Kalau antum beli buku Ya, kalaupun antum nggak sempat membacanya, jangan terpikir wah kapan aku sempat membacanya. Ya, nggak antum yang baca ya anak antum, cucu antum, atau nanti cicit-cicit antum atau orang lain. Atau setelah antum wafat antum memegang buku sudah satu ruangan besar kan gitu ya, wakaf untuk menuntut ilmu, untuk masjid bermanfaat. Ikhwan Azza wa Allah wa iyyakum Demikianlah ikhwan fillah hidup para ulama dahulu. Kira-kira contoh yang lain siapa seperti ini? Syalwani Yang lebih dahulu lagi Syalwani Sayyidin Utsaimin itu meninggalkan maktabah besar untuk murid-muridnya. Kemudian Syekh Syekhul Islam Asani siapa? Ibnu Qayyimi al jawziyah Belum meninggalkan buku yang banyak, baik itu tulisan beliau maupun tulisan-tulisan lainnya, buku-buku lainnya. Lalu beliau wakafkan itu kepada kaum muslimin melalui keluarga beliau. Nah demikian Ibn Fitin. Azan ya Allah wa iyyakum Dan beliau memiliki anak. Berapa anak beliau? Apa beliau tak punya anak? Belum sempat nikah, 35 tahun. Menikah. <laughs> ya, beliau memiliki empat orang anak. Ya, yang mereka adalah Ahmad, inilah yang menulis apa ini ya mukadimah ini ataupun biografi ini dan ini yang paling besar kemudian Abdullah kemudian Muhammad dan Abdul Rahman nah empat anak beliau keempat empatnya lagi lagi lagi laki-laki Bani Fiddin nah, Azanillah wa iya Nah demikianlah uh, biografi dari saya. Nah di terakhir Mu'allafatuhu ya buku-buku karya tulis beliau banyak sekali. Di antaranya di dalam masalah tauhid, ya buku Sulamul usul ila ilmil usul fi tauhidillah wa ittiba'ir rasul. Ini dalam bab tauhid ya. Beliau menulis buku Sulamul usul Kemudian Ma'arijul Qabul Bisyarah Sulamil usul Itu sarah dari kitab yang terdahulu. Kemudian A'lamus Sunnah Al-Mansurah li I'tiqad At-Taifatul Najiyatil Mansurah. Nah, inilah kitab yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, al-jauharah al-faridah fi tahqiqil aqidah. Ini juga merupakan manzumah, itu baik syair. Nah, kemudian di dalam ilmu mustalah hadis, beliau menulis kitab Dalil Arbabil Falah li tahqiqi fannil istilah. Kemudian buku Lu'lu' al-Maknun fi ahwalil asani wal mutun. Ini adalah bentuk manzumah. Ya, manzumah artinya syair. Nah kemudian di dalam kitab dalam ilmu fikih beliau menulis kitab As-Subulul as lifit Sawiyah li Fiqh Sunan Al-Marwiyah. Ini juga manduma dalam bentuk dalam bentuk baik syair. Kemudian dalam kitab dalam ilmu usul fikih beliau menulis Wasilatul Husul ila Muhimmatil Usul. Kemudian Masan Lamiyah Al-Mansur. Nah kemudian di dalam ilmu faraid beliau menulis buku An-Nurul Faid min syamsil wahyi di ilmu faraid. Kemudian dalam ilmu tarikh dan sirah beliau menulis Naisul ya min tarikhil umam wa siratir rasul. Ini juga mandumah. Berisi 950 bait. 950 bait saya di dalamnya. Ini sudah jelas juga. Kemudian di dalam eh, wasiat-wasiat eh, umum, adab-adab ilmiah, Beliau menulis Nasihatul Ikhwan al masyhurah bi Al-Qatiyah. Kemudian beliau menulis Al-Mandumah Al-Miniyah fil Wasaya wal al Ilmiyah. Tadi sebagian dari mandumahnya dari syairnya sudah kita sebutkan ya Kemudian Miftah dari Salam tahqiq syahadatai al-Islam. Demikian juga kitab Syarhul Waraqat di, di usul fiqh kemudian Hamziyah, Islah dan banyak lagi buku-buku beliau yang lainnya. Nah itulah dia sekilas ya, tentang biografi Syekh hafid bin Ahmad Al-Hakami Ikhwanifiddin Azan ya Allah wa iyan jami'an. Dan bagaimana yang kita ketahui, beliau ini hidup pada tidak tidak jauh dari masa kita ya, Ikhwanifiddin, yaitu pada eh, mana abad yang lalu, ya, jadi baru beberapa puluh tahun yang lalu jadi ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita, pelajaran dan ibrah bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana sirah para eh, apa namanya pendahulu kita para ulama dan bagaimana kehidupan mereka dan sifat terjang mereka, pilihan mereka di dalam menuntut ilmu. Nah demikian yang kami kerjakan. Allah wa Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan bagi yang ingin memiliki buku ini, fotokopinya silahkan melapor ke panitia. Dan bagi yang itu bagi yang bisa membaca buku Arab atau membaca Arab Gundul atau baca kitab sedikit-sedikit atau mengerti tentang bahasa Arab sedikit-sedikit, sedikit-sedikit maksudnya, ya lebih bagus ya memegang buku Arabnya. Apalagi sudah bisa baca kan begitu. Dan bagi yang tidak bisa, sama sekali belum mengerti, nggak ngerti apa ini. Ya. Ini huruf mim atau huruf nun? ya, bagi mereka yang belum bisa baca, nah bisa membeli buku terjemahannya untuk mengikuti pelajaran ini. Nah demikian. Jadi kita harapkan masing-masing ya penuntut ilmu masing-masing talib memegang buku minimal buku catatan kalau nggak buku pelajarannya. Nah demikian saja yang kecil. Buku ini akan saya serahkan ke panitia tapi dengan catatan sebelum Jumat ya, terakhir Jumat itu sudah sampai di tangan saya lagi. Demikian saja sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.